بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, maaf besar ada beberapa permasalahan yang sangat meneliti Ustaz. satu hal waktu saya kecil itu kiai saya itu menyampaikan bahwa saya ini termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah tapi dalam perjalanannya saya lihat ada perbedaan dalam uh, beribadah. Satu contoh, sepertinya ritual-ritual agama orang lain dipakai. Akhirnya sekarang ini begitu orang menyatakan kita ini kelompok ahli sunnah jamaah, saya agak trauma Ustaz. Karena sudah diklaim dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah ini bagaimana dalam perjalanan hal itu terjadi untuk meyakinkan diri kita ini sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli bid'ah wal jamaah. Mungkin itu saja Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima tiga. Baik. Uh, Bapak tidak jauh beda dengan saya, cuma saya agak bernasib muncul dikit daripada Bapak. Karena saya di depan, Bapak di belakang, Itulah orang yang sudah terpulang. Di atas satu pendapat, keyakinan, makhab atau pemikiran itu yang selalu menjadi panduan utama adalah yang mental pertama kali di benak otak kita. Dan bahkan saya dulu meyakini pokoknya yang kalau bukan dari kiai saya, pesantren saya sesat semua. Dasarnya apa? Taklid. Dasarnya apa? Maksud. Murni itu. Tidak ada lain. Oleh karena itu perlu diukur, perlu diuji. Ibaratnya gini loh Pak, kita itu mengklaim pendeta, ayo taruh, gitu loh. Ternyata ditambahin sumpok jatuh ya. Nah, itulah Al-Quran, itulah Al-Hadis, prosesnya belajar. Jangankan kelas kita, berapa banyak ulama-ulama yang dulunya meyakini sesuatu yang akhirnya diyakini salah. Contoh kasus yang paling menonjol pada diri Abu Hasan Al Ashari. Yang kasus terjadi lagi pada Imam Al Juwayni dan beberapa tokoh-tokoh bid'ah yang akhirnya tobat. Itu bukan jangan bapak, bukan pula cengeng cek lagi itu. Inilah pentingnya mengkaji, menggali, meneliti, terus mencari tanpa berhenti. Kenapa? Kebenaran yang terkini kita yang ini itu tercampur dengan hawa nafsu, perasaan itu kadang 90 persen, kadang 80 persen, kadang 70 persen, sampai bersih betul. Tapi orang tidak ada intrik hawa nafsu itu tidak mungkin. Cuma muatan kebenaran ini jangan sampai kalah. Kebenarannya 30, hawa nafsu itu 70. Contoh kecil. Berapa banyak takdir-takdiran di antara kita. Atau mungkin intrik-intrik permusuhan. Hanya karena hawa nafsu yang dikasih cover dakwah. Contoh persaingan antar pedagang buku atau pedagang herbal mas itu hati-hati antum beli di sana karena manfaatnya nggak jelas. Ujung-ujungnya apa? Beli ke saya aja, manfaatnya jelas. Ya padahal kok ini ngaji ini jarang Di cover saingan perdagangan dengan manfaat itu pak yang berbahaya. Ikatkan persaingan hidup kepentingan pribadi dengan atas nama dakwah, atas nama Islam yang lebih agak sedikit keren. Satu tokoh organisasi yang rata-rata sulit untuk disalahkan apapun yang dia sudah kudirkan itulah yang paling benar. Kemudian kalau ditegur, Mas, ini ciri khas organisasi saya. Selesai. Saya memang bantah. Ini adalah ADRT yang harus saya perjuangkan. Soal bertentangan dengan Al-Quran itu kan menurut kamu. Nah, udah, iya iya lah. Iya. Banyak pak. Sehingga subhanallah kalau kita contoh sekarang menanggapi contoh, untung benar, untung benar. Tapi saya nggak senang sama antum. Apakah pandangan saya terhadap antum sama dengan yang saya sekarang nggak punya intrik-intrik permusuhan? Loh, apa maksud loh Pak. Lembut kan? Umpamanya sekarang dia salah. Dia juga salah dalam satu konteks. Sama-sama ini Isbal, ini Isbal. Tapi anak dekat lagi punya proyek. Ini lagi apa keras sama saya apakah sikap saya kepada bulan ini yang nyukur jenggot dengan bulan ini yang nyukur jenggot sama enggak berat sekali contoh aja akhwat ya akhwat yang sedang bilang? mungkin kekurangan akhwat tersebut memandang dua calon lagi-lagi sama takarannya Eh, plus minus. Karena lamarannya ditolak, ayo. Seandainya si akhwat yang menolak lamaran tersebut tidak sadar, penilaian Anda terhadap akhwat yang menerima lamaran Anda sama enggak? Anak kasih contoh lagi Ustaz Ustaz tentu merupakan kesalahan tapi dua ustadz tersebut Anda kagumi, Anda condongi dengan ustadz tersebut yang Anda benci. Sama-sama melakukan kesalahan. Apakah Anda bersikap terhadap kesalahan dua ustadz itu sama? Hawa langsung? Sulit kan? Makanya hebatnya orang itu bisa mengatakan tidak kepada teman dan bisa mengatakan iya kepada musuh. Kita bisa mengatakan tidak kepada ustaz yang kita gandrungi dan mengatakan iya kepada ustaz yang sedang kita musuh Kalau dia itu benar, sementara ustaz itu salah yang kita gandrungi. Tidak ustaz. Sementara ustaz yang kita musuhi melakukan kebenaran. Iya ustaz. Sulit apa? Hawa nafsu. Mau contoh lagi? kebanyakan. Saya kira untuk kembangkan sendiri. Contoh saja, antum pandang istri antum. Ketika nikah, sebelum sebelum menikah, setelah menikah dan cerai, ayo sama. Padahal perempuan ini sama-sama sebelum menikah ya begitu, setelah menikah juga begitu, setelah cerai sudah seperti itu tapi wah geraknya ini apa udah enggak manghasnya ini udah jelek semua padahal sama kemarin yang dipuji itulah yang dibenci sekarang yang sekarang dibenci itu yang dulu dipuji-puji bodoh kenapa beda hawa nafsu mau ditambahin lagi mau disambut gitu kan dan ini subhanallah. Eh, kadang kita itu meyakini itu benar. Meyakini itu sudah hak. Dalilnya sahih. Cuma dorongan untuk mengejawantahkan dalil, mengamalkan dalil itu hawa nafsunya. Contoh saja, anak tidak Islam. Saya yang menyatakan bahwa tidak Islam itu selesai hidupnya. Tapi ketidak saya dorongan hawa nafsu. Beda dengan saya mengikuti sunnah Rasulullah. Ngaji juga begitu datang. Waduh, waduh, waduh. Oh, iya. Ngaji sama-sama duduk di majelis. Makanya intrik-intrik hawa nafsu itu subhanallah tinggi sekali. Makanya kita harus terus jika Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana 'anil hawa فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Wa amma man khafa betul antum sungguhkan dalam rangka untuk takut kepada Allah. Antum salat jamaah juga dalam rangka takut kepada Allah. Tidak isbal pun dalam rangka takut kepada Allah. Antum bermanhaj yang mulia ini dalam rangka takut kepada Allah. Wa nahan nafsa udah belum? Apa maknanya wa nahan nafsa? Ya nahan nafsu. Nahan nafsu. Karena nafsu itu nggak mungkin nggak ada, cuma wana mengekang mengendalikan. Insya Allah itu nafsu. Sama-sama sekolah ke Madinah, Itu beda hasil kok. Kenapa? Hawa nafsu. Satunya bisa masuk neraka, yang satunya masuk surga. Karena hawa nafsu padahal sudah di Madinah, Pak sekolahnya. Sudah di Mekah, hasilnya dokter lagi. Nah, kurang apa? Ya kurang aja. Eh, ya udah dokter Mekah, dokter Timur Tengah. Ya, itu kurang apa? Ya kurang apa-apa. Nafsu. Eh, bapak, yang aneh-aneh nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak, saya pernah pernah baca-baca hadis seseorang yang meninggal dunia itu ada tiga hal yang bisa dibawa untuk bisa mengurangi dosa. Di antaranya satu yaitu amalan, kemudian jariah, jadi ilmu yang diamalkan kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kepada Bapak itu katanya bisa langsung mengurangi dosa daripada ayahnya. Kemudian yang saya tak perlu pertanyaan lagi dok, kenapa kok doa anak yang soleh yang yang mau mendoakan kepada orang tuanya? Maksud ayat ini, maksud hadis ini, apakah memang karena orang tua ini supaya betul-betul mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh? Kenapa kok tidak kepada nenek, cicit dan lain-lainnya? Apakah nenek saya urusannya bapak saya kepada nenek saya? Jadi urusan saya ke bapak saya, kemudian bapak saya urusannya ke bapaknya lagi. Apa sampai di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini sama juga kita sambungkan dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi. Banyak orang yang menjadikan hadis ini untuk pembenaran hawa nafsu, yaitu apa? Selamatan. Hawa nafsu. Untuk apa? Sedekah ceria, alasan. Itu. Begitu juga seluruh pengamalan-pengamalan tradisi seperti alasannya katanya sodapok ceria. Bahkan di kampung saya juga Pak, ciri-ciri ahli sunnah itu empat. Ahli sunnah wal jamaah. Saking pasaknya. Satu tidak larang rokok. Itu. Jadi ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah nomor satu sebelum nomor lain tidak melarang rokok. Itu ahli sunnah. Berarti yang sekarang melarang rokok, ah ini nih wahabi. Wah, udah kok dicocok dengan berbagai macam. Oh itu. Yang kedua, tidak melarang tradisi. Selamatan, tahlilan, maulidan, macam-macam. Yang keempat, Eh, yang ketiga, tidak melarang berbagai macam selawat-selawat yang itu yang bid'ah macam-macam. Yang kelima, tidak melarang ziarah wali songo. Titik. Itu jadi aswaja aja. Lalu begitu asli jangan jawab aswaja aja. Makanya dan itu doktrin, makanya perlu diukur. Nah kita kembali ke bapak tadi. Hadirin sekalian, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له Nomor dua, Hadis yang Bapak tadi ungkapkan itu juga dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim ketika Majid meninggal diikuti tiga amalnya keluarga hartanya balik dua ya yarji'u ahluhu wa maluhu wa yatba'uhu amaluhu ikut amalnya nah sudah di air apa? Hmm? Air keras. Ya. Baik. Kenapa Rasul menyebutkan anak soleh? Padahal selain anak pun boleh berdoa. Pak, seandainya kita mendoakan tetangga kita yang meninggal dunia sesama muslim boleh nggak? Kenapa anak? Karena anak soleh itu <clears throat> satu. Doanya sangat <clears throat> dikabulkan. Dua, orang lain itu mendoakan kita setelah meninggal mungkin bertahan lima hari seminggu. Tapi anak Masya Allah, biarpun puluh tahun lalu masih ingat orang tua. Dan anak solehlah yang selalu mengingat jasa orang tua sehingga membalasnya minimal dengan doa. Adapun anak yang soleh, anak yang soleh itu anak yang rusak, gak soleh. Makanya orang Jawa tolak toleh itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Contoh bal-balay bal balatan bal Balbala. Karena ditendang sama sini namanya balbalah bal balbalah tanya buka kamusnya balbalah kayaknya orang Jawa dulu sepak bola namanya balbalah gitu boleh tolak boleh, karena apa anak nggak lurus tolak gitu kan gitu ini nah anak yang Jangan lihat kan orang tua meninggal, belum meninggal aja udah lupa. Bahkan kalau bisa cepat mati dia. Makanya waladin salihin ya Allah. Dan ini betul Pak, penekanan agar titik dan anak menjadi soleh itu bukan bim salabim, tinggal membalik tangan, proses panjang sekali. Bahkan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Tapi Alhamdulillah kita itu dibikin oleh Allah kasih rahmat. Senang bumi saya. Benar tidak? Senang. Kita itu kalau nggak diisi saya anak nggak bahagia. Coba aja anak antum nggak nangis tiga bulan. Ayo. Wah senang banget saya nggak nangis. Wah antum keliling nyari ustadz untuk rupiah. Pak, Pak Ustadz tolong anak saya di rupiah. Kenapa bu? nggak nangis. Wah, alhamdulillah bu, nggak nangis. Gimana Ustaz tiga bulan nggak nangis? Sedih aku. Senang di anak. Makanya aku jangan sampai salah niat punya anak. Bukan ingin kerja tertinggi. Antum punya anak jadi gubernur, nggak bakal dijadiin wakilnya kan? Antum jadi wakilnya, oh bapak saya aja yang tinggi Mungkin itu tak angkat jadi wakil ya mungkin wajahana lil muttaqina imam itu tujuan ibu punya ya Allah jadikanlah anak saya imamul muttaqin sehingga dia daulah mendoakan tadi dan itu proses pendidikan dari kecil anak itu pak dari mulai umur satu sampai empat bawahnya lucu nyenengin ngameni umur 4 sampai 6 ngeseli iya kan dari mulai 6 sampai 8 Masya Allah ini nyusahin ini waduh Masya Allah nah habis itu umur 12 sampai 18 mapan mapan jeleknya atau mapan baiknya tergantung kita yang jelas mapan Makanya kita disuruh untuk nyuruh sholat umur 7 tahun, padahal belum wajib kepentingan pendidikan dan pelatihan. Plus kita ingin ukur anak kita ini sholat atau enggak. Tandanya apa? Nurut. Disuruh apa? Sholat. Alhamdulillah, Masya Allah. Anak saya disuruh ke masjid. Langsung semerintil kata orang Jawa. Wah, Pokoknya ya Allah, masya Allah. Itu orang tua nggak makan lima bulan ya senang. Eh, Lihat anaknya seperti itu. Biarpun sekarang susah, keras keringat, banting tulang, duit habis, Masya Allah anak saya hafal 30 juz. oh, bahagianya setengah mati. Hafal pak anak saya itu yang sekolah di Timur Tengah itu hafal 35 juz sakit namanya. Kalau bapaknya juga nggak ngerti jus Quran, oh iya 35 juz loh pak kok kelebihan pak emang apa injil apa jadi ya, seperti itu masya Allah jadi saking bahagia ya anda lihat aja dari mulai awal sampai akhir kandungan 9 bulan masya Allah susah apalagi ibu kalau bapak saya bisa nyantai. Makanya kalau sekarang laki-laki itu nggak tahu rasanya dan perasaannya istri ngandung. Antum sekali-kali deh gendong tuh batu dua kilo. Dua minggu aja deh. Tuh Masya Allah. Tuh bak gembol dua minggu. Itu berat. Itu kadang-kadang anak-anak istri ngandung ditinggal nikah. Itu kan aja Itu kadang-kadang istri lahiran di rumah sakit wah taruhan nyawa Is, suami bisa tidur ngorong ngimpi nikah lagi <laughs> gitu. mantep itu itu ya pak ya anak dididik <clears throat> umur tujuh tahun tanamin so kalau anak bapak sudah bisa sholat subhanallah testing nurut kena satu Dekat sama Allah dilatih sejak dini. Ketemu di masjid tempatnya orang soleh. Wa assalamu alaikum wa alaihi bilal solehin. Subhanallah. Faedah berlipat-lipat. Makanya tidak ada ruginya nyuruh anak sholat ke masjid. Muru Allah takum bis salati wa binul Sabah sini. Perintah ulama oh, mengurusan umur tujuh dan wadribu alaiha wahum abna'u asyur sini. Pukul kalau nggak sholat umur sepuluh. Kalau bapak sudah nggak berani mukul, lebih nggak berani umur dua puluh. Umur tiga puluh bapak sudah dipukul. gitu. <laughs> Mau pet pak. Gitu. Anehnya banyak orang yang semangat ngajarin sila anak, sholatnya belum tahu. Oh, diajari kepedekokan ini itu dilantarin taekwondo. Salatnya plong Plong no, enggak ya, tahu sama sekali. Mau jadi. Antum selain takwa, anak antum menjadi mutakin. Enggak ya, ngerti apa sih? Nggak ya, bakal kok. Orang tua bakal dibeliin rumah anak, mobil anak. Kalau orang tua membelikan rumah mobil anak, banyak tapi anak membelikan rumah, mobil sama orang tua bisa dihitung jari dari bebek lagi mentega. Bisa dihitung jari. Loh, kalau antum nggak dapat waladin salihin ya yad'una atau dari wajahnya lil muttaqina imama khasara dunia dunya wal akhirah. Tapi kalau antum punya anak soleh, wah, antum punya anak 15 soleh semua, masya Allah itu hari raya beli sarung aja 15 sarung belum bajunya 15 baju kuku kopiahnya 15 emaknya dibeliin jilbab 15 juga gamis 15 tapi hari raya buka toko busana gitu ya mantap gitu siapa bilang anak bani itu susah bohong makanya cocok tuh iklannya di KKBN dua anak lebih baik itu kesalahan dua anak lebih baik itu dua anak lebih antum jangan rubah-rubah itu itu yang itu yang sohbat ya. ada lagi yang ingin tanya Ustaz, uh, menurut Ustaz apakah ada tradisi itu yang tidak berbahaya bagi uh, urusan agama kita? Dan kalau ada, bagaimana cara kita menarik garis antara tradisi yang harus kita hindari atau harus kita akhiri? dan tradisi yang bagus gitu. Ya, yang tidak berbahaya bagi urusan agama kita. Ya, ini ada tradisi yang baik yang ada di negeri kita. Contoh tradisi gotong royong. Iya. Bagus ya? Iya. Orang Jawa itu sudah punya filosofi, ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madiyo bangun karso, tutmuri handaya. Bagus ini tradisi. Lanjutkan. Jangan ing ngarso bikin sengsoro. Ing mabiyo ngentekno bondo. Tuturi ngrecoki. Iya, iya. Ini tradisi yang baik. kan? Tapi kalau tadi bagus. Ada lagi Masya Allah kalau hajatan orang kampung itu saling tolong menolong bantu. tuh cuman jeleknya habis itu jadi utang. Nah, itu. Kalau nggak kalau nggak nyumbang, diplototi. Ini tradisi jelek, hilang pas. Nyumbang, ini nyumbang. Baliknya di surga. Kalau digantung dicatat. puluh, 20, lima 50. Wah nanti itu di itu ya semua. Wah itu rusak. Di antara tradisi yang baik adalah apa? Penyebutan kamu. Eh, ya, bagus. kamu disambut ya. ya dikasih makanan kalau di, uh, di zaman Nabi Ibrahim itu sampai disembelih sapi. Di sini minimal air. Jangan cuma air, kamu keliling rumah air semuanya. Uh, pulang kencing. Kebanyakan air. Subhanallah. sementara makan yang enak jalan di depan punya rumah itu tamunya mau aduh coba mau ngambil diajak salaman ya pak ya ya insya Allah sampai ketemu lagi pak mudah-mudahan eh, bisa kesini lagi begitu itu sambutan contoh hadis sekalian tradisi baik juga Eh, saling sengkuyungan suami istri di dalam pernikahan. Yuk hajatan ini berapaan di rumah saya itu nggak ada nas yang jelas. Hajatan harus di rumah lagi atau perempuan ada nggak? Nggak ada. Tradisi bagus. Itu. Iya. Tapi tradisi yang tadi itu tahlilan, maulidan, terus kemudian nekar macam-macam inilah yang harus kita luruskan gitu loh jadi apakah ada transisi yang baik banyak cuma orang itu kalau yang baik nggak perhatian yang jelek-jelek yang semangat yang tadi yang nggak benar malah semangat wah antusias kadang-kadang masjid itu usil-usilan gara-gara betul gara-gara betul coba gara-gara sholat jamaah kan mantap Gitu. Kenapa ada bentuk kok? Ya Allah. Emang kalau gak ada bentuk ini masjid hilang apa Pak? indah Sholat yang penting, jamaah yang penting, taklim yang penting, syiar yang penting. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal itu Gitu. Ya, Allah Silakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم Jazakumullah khair atas pencerahan yang antum berikan kepada kita. Sebenarnya yang jeleknya juga gini Pak. Adanya tradisi baik itu dijadikan untuk membenarkan yang sesat. Loh, orang-orang kita itu tradisinya yang baik. Berarti ini baik semua gitu. Ini juga nggak bagus. Jadi adanya tradisi yang baik tidak menjustis tradisi-tradisi yang ada itu otomatis semuanya baik ya silakan e, begini di dalam suatu kitab kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah kalau tidak salah judulnya e, eh, tema kitab itu adalah Hakikatul Bid'ah e, buku ini kitab ini di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Maktabah Abu Salma jadi di situ uh, murid dari Syekh Al-Bani rahimahullah menanyakan begini, ya Syekh, apakah seorang muslim yang melakukan satu atau dua kebid'ahan atau ibadah-ibadah yang bid'ah, dia bisa disebut sebagai ahlul bid'ah, ya Syekh? Kemudian Syekh Al-Bani menjawab, dia tidak menjawab ya atau tidak, tapi menanya balik kepada si murid. Apakah hujah sudah ditegakkan kepada orang ini? Belum ya Syekh. Kalau hujah belum ditegakkan, maka tidak bisa orang disebut sebagai ahlul bid'ah. Namun sayangnya di kitab tersebut, Syekh al tidak memberikan suatu definisi yang jelas. Apa yang disebut dengan eh, siapa yang disebut dengan ahlul bid'ah. Untuk itu anak menanyakan, menanyakan kepada antum batasan-batasan ahlul bid'ah itu yang bagaimana? Apakah ahlul bid'ah itu bisa di digeneralisasi sehingga setiap orang yang melakukan ibadah bid'ah disebut ahlul bid'ah? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di tempat lain Syekh Al-Albani telah menjelaskan definisi bid'ah terutama ketika membahas tentang apakah riwayat ahli bid'ah itu bisa diterima. Di situ penjelasan beliau lebih detail. Oke. Okay. Eh, pernah saya menulis buku judulnya Ensiklopedia ahli sunnah dan ahli bid'ah dan penghujatan terhadap sunnah. Di situ pokok-pokok pemikiran ahli sunnah diantaranya Ahlu bid'ah dan ahli taqwa. Dikatakan Ahlu bid'ah atau Ahlu ahwa karena mengikuti ajaran agama dasarnya nafsu. Karena orang itu bicara agama itu cuma dua, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau enggak bicara atas dasar nafsu, ya wahyu. Kalau enggak wahyu, pasti nafsu. Oke? Okay? Kalau memang begitu, ahlun berarti di sini orang ahli mumpuni. tidak, bidah kebid'ahan. Dan ahlul hawa atau ahwa karena seluruh apa saja yang diamalkan dasarnya murni nafsu. Nah, siapa dan hakikat ahlul ahlul hawa? Ahli bid'ah ialah mereka yang membuat, mendakwahkan, membela, berhujah terhadap kebid'ahan. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ash-Shatibi di dalam kitab Al-Ihtisab. Jadi ahli bid'ah ialah orang yang pertama membuat. Contohnya yang terdepan adalah mereka-mereka yang menjadi tokoh panutan apa namanya firqah sesat seperti Jahab bin Sofwan menjadi tokoh Jahmiyah Wasil bin Atta menjadi tokoh Mu'tazilah karena dia membuat meletakkan dasar-dasar pemikiran itu pasti ahli hal ahli kita membuat ya, ya oleh karena itu para ulama membedakan antara pelaku bid'ah dengan apa? Pelaku bid'ah dengan Hah? Hah? Pelaku bid'ah dengan hmm? Jawabannya nggak ada yang sadar. Pelaku mereka yang ikut, ya. Pendakwah, pengajak mereka yang membela, berhujat dan yang lain Kita urusin dulu orang yang membuat. Contoh aja Abdullah bin Sabah. Kita katakan kamu tidak karena dia membuat bid'ah Syiah Sabaiyah. Begitu juga mereka-mereka yang menggulirkan pemikiran Qadariyah. Ya. Pembuat kalau tidak mendakwahkan Makanya si Albani tidak memasuk, tidak menolak tokoh-tokoh bid'ah yang tidak mendakwakan bid'ahnya dan juga tidak meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya. Tolong, ya. Jadi tidak mengajak kepada kebid'ahan atau tidak mendukung kebid'ahan riwayatnya. Kalau riwayatnya itu dimungkinkan mendukung kebid'ahan yang perlu dicurigai. Jadi berdakwah. Oleh karena itu ada kurang lebih 80 pendapat perawi yang mereka tercemar dengan kebenarannya diterima oleh Bukhari Muslim di dalam sahih. Seperti Imam Mujahid, ya. seperti juga Qatadah. Bahkan ulama ketika ditanya bagaimana dengan riwayatnya Imam Qatadah, kalau kita tidak terima kemungkinan riwayat hadis Rasulullah punah. Karena hampir semua hadis ada di dia. Makanya beliau dimasukkan empat Amirul Mukminin bil hadis di antaranya adalah Imam Al-A'mash. Kemudian Qatadah, kemudian setelah itu Abu Ishaq Al-Fazari, kemudian yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab al zuhri Padahal buta Pak Imam Qatadah. Ya. Imam Qutada As-Sadusi yang mengatakan seluruh perbuatan manusia ciptaan Allah kecuali manusia. Apa itu pendapat? Pemikiran siapa Pak? Qadariyah. Tapi dia hanya sekedar percuma, tidak mengajak. Makanya masih diterima. Tapi kalau sekarang eh, tokoh Syiah yang eh, Al-Jufi namanya siapa itu nggak diterima karena dia itu mengajak okay. Amr ibnu Ubay kenapa ditolak karena memang mengajak mendakwahkan Mu'tazilah eh, bahkan Yunus bin Ubaid mengatakan kepada anaknya wahai anakku kamu saya larang berzina mencuri minum kamar, tapi seandainya kamu ketemu Allah ingin membawa dosa-dosa itu semuanya lebih mendingan ketimbang kamu pernah ketemu dengan Amr bin Ubaid karena da'i. Kalau seandainya tidak da'i, berhujah alias setelah kita tegakkan hujah malah nyel menurut saya ini juga dimasukkan oleh Imam Asyatibi termasuk ahlu bidah siapa saja yang berhujah dengan bid'ahnya maka dia termasuk Berarti sekarang siapa saja yang tidak pembuat pendakwah berhujah, maka itu masuk mukhallidun, pelaku bid'ah. Nah, nanti tentang sikap-sikap kita eh, tentang pelaku dakwah ini, pelaku bid'ah jelas. Kita anggap sebagai muslim yang lainnya, kita muamalah dan bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya Eh, kepada yang ahli bid'ah ini yang belum ditegakkan hujjah pada saat sholat di belakang mereka Al Hasan al Basri menjawab Salli ma'ahu wa alaihi bid'ahu Sholatlah di belakangnya Bid'ah dia yang nanggung Ini tentang definisi hakikat siapa sebetulnya ahlul bidah. Ahlul bidah ialah pembuat, pengajak, penghujah terhadap kebidahan. Bapak anak besok. Ada lagi? Ya, Pak. Ini semakin panas ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebentar. Uh, tolong diperhatikan juga para ulama di dalam menerima riwayat itu mengecualikan ahli bid'ah walaupun tidak membuat pengajak berhujah orang Syiah yang sudah Syi'i tapi bukan tasayyu Beda antara Syi'i yang sudah menjadi Syiah dengan tasayyu Kenapa? Karena alasannya inti ruh periwayatan tidak ada pada dirinya, yaitu apa? Menghalalkan kedustaan. Kenapa? Karena inti riwayat, makanya yang ditegaskan oleh Syekh Al-Albani, muter-muter, inti ujungnya adalah kejujuran. Dan kenapa kita tolak riwayatnya orang kafir? Karena masalahnya kita itu nggak jujur, bukan ukurnya sebetulnya, kata beliau. Dengan demikian yang misalnya inti dari daripada riwayat adalah kejujuran. Seandainya kata beliau kita menolak riwayatnya orang kafir, kita tolak riwayatnya orang-orang ahli bid'ah tadi, kita Tolak riwayatnya orang kafir. Intinya mereka ini mutah, tertuduh. Tertuduh apa? Kejujurannya. Sampai Imam Malik mengatakan semua orang bisa diambil ilmunya kecuali empat. kan Siapa? Ahlul hawa yad'u ila hawa Nabi. Pengikut hawa nafsu yang mengajak. Berarti ahlu bid'ah. Yang kedua, orang yang pandai. Yang ketiga, orang yang suka berdosa di tengah manusia. Walaupun belum pernah terbukti berdosa atas nama Rasulullah. No, kan? Karena sudah dicurigai orang ini nggak mungkin amanah di dalam meriwayatkan suatu riwayat. Makanya di dalam suatu bab Sahih Muslim di dalam mukadimahnya Bab wujubul akhdir riwayat minat ikhwan. Bab wajibnya menerima riwayat dari orang yang terpercaya. Saya kira gitu, saya sudah capek nanti pertanyaannya tahun depan. Atau mau nanya, terakhir ya, terakhir aja ya. Terakhir uh, hubungannya dengan tema tadi tradisi, kemudian bid'ah. uh, eh, anak minta nasihat Ustaz. Sekarang itu banyak tafsir-tafsir eh, ditafsirkan dengan saintifik itu Ustaz, dengan keilmuan. Kemudian dengan keinginan-keinginan penafsir yang eh, masa kekinian itu dengan judul tafsir-tafsir dengan kontemporer. Kemudian e, seolah-olah apakah ini termasuk bid'ah atau memang tafsir-tafsir yang kekinian seperti itu seperti tafsir zakat kemudian e, ada sekarang tafsir e, apa tafsir tafsir mengatakan ketika ingin punya rezeki maka sholat subuh berjamaah kemudian yang mulai dan seterusnya dan seterusnya ini ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang keilmuan atau dengan tafsir-tafsir yang modern sekarang seperti itu. Bagaimana nasihatnya? Ini Pak perlu diper, dipahami uh, eh, untuk yang tadi pertanyaan tentang ahli bid'ah uh, saya rujukkan kepada kitab yang sangat lengkap membahas tentang bid'ah dan ahli bid'ah yaitu kitab Profesor Doktor Ibrahim ar eh, Profesor Doktor Syekh Ibrahim ar dengan judul Mungkin Ahli Sunnati Wal Jamaah min ahli bid'ah wal ahwa. Itu kita termasuk sikap-sikap mungkin sikap-sikap boleh tidak mendoakan serata mengutuk dan yang lainnya, menyolati jenazahnya ada semua itu termasuk mengambil uh, warisannya, ilmunya, riwayatnya, kesaksiannya semua dijelaskan Allah. kini eh, gini Pak, ittaqut tafsir Waswadalah terhadap tafsir. Kenapa? Kata Imam Masruk, fa innahu riwayatun an rabbi karena itu meriwayatkan firman Allah. Enggak mudah. Kita meriwayatkan ucapan manusia salah aja ngeri, apalagi ucapan Allah. Makanya dengan serius syarat untuk menjadi ahli tafsir ketat. Sehatul i'tiqad I'tiqadnya harus benar. Karena kalau antum lihat, Masya Allah, saya ketika ke Oman sempat beli kitab tafsirnya orang Syiah.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 Yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan dari keduanya keluar lu'lu' Husain Marjan Hasan Husain lu'lu' wal marjan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan antara keduanya ada suatu barzakh yang tidak bisa menyampuradukkan ya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak. Semuanya diarahkan ke sana. Amma alu anin dari Ali ibn Abi Thalib. Pengkhianatannya Abu Bakar terhadap Ali bin Abi Thalib itu nabaun Ali. Hampir semua Allah saya. Dan itu semuanya di model riwayat bin Maksud. Habdasana, habdasana semua Tapi palsu semua pastilah Karena kedustaan adalah halal Ya, itu Oke, okay, dari sekalian eh, tentang tadi kita tadi apa? Ya, yeah. saya menunjukkan kepada eh, syaratnya sehatul etikot Kemudian yang kedua mengetahui metode tafsir bil ma'sur, tafsirul Quran bil Quran. Ayat itu harus tahu. Ayat ini ditafsirkan dengan Quran ini mana? Kalau enggak tafsirul Quran di sunnah, kalau enggak tafsirul Quran di oleh sahabat, kalau enggak dengan qaul tabi'in dan yang terakhir harus menguasai tata bahasa Arab. Kalau enggak, enggak bisa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya mengetahui ayat al ahkam kalau ingin menafsiri ayat-ayat hukum minimal 500. Kemudian menguasai usul fikih dan fikih, kemudian usul-usul hadis. Ilmu usul harus dikuasai semua. Ada usul hadis, usul tafsir apalagi lagi ya, harus dikuasai. Dan yang tidak kalah pentingnya ilmu al-balaghah dari mulai badai, bayat galak ini apa namanya? ma'ani. Dia kuasai semuanya. Ini syarat ahli tafsir. Dan yang tidak kalah pentingnya terakhir hafal 30 juz. Iya. Makanya di jaringan Islam yang tidak diterima orang yang mengambil jurusan tafsir kalau tidak hafal 30 juz. Begitu juga di umur kurang nggak bisa ambil jurusan tafsir nggak kalau nggak hafal 30 juz. Ya boleh. Karena akan dia jadi keluar ahli tafsir. Gitu sehingga e, menyebut orang ahli tafsir itu. Ada beberapa tulisan tafsir yang ada, ya saya katakan kalau yang disusun di Indonesia ini ya, tafsir tafsir yang ada ini hanya sekedar tafsir isyari yaitu renungan bagi penulis terhadap ayat itu belum belum betul-betul bisa dikatakan tafsirul Quran al-Azim yang mendekati kebenaran adalah tafsir-tafsir yang lebih dekat kepada zaman Rasulullah. Makanya apapun ketika lebih dekat dengan zamannya maka lebih sahih. Ya. Seperti tafsir eh, Fathul Bari namanya Jami'ul Bayan, kemudian ada Ma'ani Mutanzir Imam Al-Baghawi, ada Ruh apa namanya eh, tafsir Quran Al-Azim karangan Imam Ibnu Katsir, ya ada Al-Wasid karangan Imam an Saburi ada lagi yang ditulis oleh mutaakhirun ya seperti Fathul Qadir Imam ash ini juga bagus uh, Aziz Al-Hamid ini juga Karangan sangat bagus ya ini banyak tafsir Imam Ibn Taimiyah mengatakan saya membaca hampir 100 tafsir berarti hampir 100 Makanya ketika saya mengkaji tafsir itu minimal membaca tafsir hampir 50 sampai 60 judul baru kita bisa mengaji. Tapi kalau hanya unak-unak itu ya asal muka itu namanya tafsir asla, asal betul. Ya, itu namanya tafsir aslah Ya kadang-kadang ambil ayat comot jelasin, ambil ayat comot sudah ngomong nggak bisa begitu ya kan? Ini bukan uh, jualan bentuk, diulek, dibentuk, kemudian setelah itu digeget masuk. Ini ayat Al-Quran, ini tafsir, ini agama, ini meriwayatkan ucapan Allah. Antum kepleset ngeri loh. Meriwayatkan ucapan gubernur Raja Salah, antum bisa di pecah tentu menjadi pengambil Surat saya nggak maksudnya nggak seperti itu. Antum jelasinnya keliru. Oh, dituntut itu. Itu baru salah jelasin instruksi presiden. Itu baru salah menjelaskan surat keputusan gubernur. Apalagi firman Allah ya itu. Ini nggak mudah. Sehingga bagi kita yang bukan ahli seperti ini, itu tadi mengajar tafsir ya. Antum minimal baca 40 ya karena hampir kitab tafsir yang muktamad itu hampir empat 50-an. Ya, dari yang saya sebutkan itu kalau itu kita baca semua dari yang dulu sampai yang kontemporer seperti ada eh, tafsirnya eh, Syekh Jamaluddin Al-Qasim itu cukup bagus sekali itu apa namanya Eh, tafsir bil maksur juga. Terus Imam Al-Khazir Lubabut Ta'wil. Kemudian ada tafsir Al-Baytawi. Tapi tolong disyamkan ya Allah. Gak ada satu tafsir pun gak ada yang tidak salah. Bahkan Imam Ash-Syafi'i pernah ditanya oleh Imam Al-Muzani bagaimana Imam dengan buku-buku yang salah ini itu menunjukkan yang benar hanya kita bohong kata beliau. Itu menunjukkan yang benar hanya kita bohong. Gitu. Kalau kalau nggak ada salah berarti kita bohong. Gitu. Makanya rata-rata semua kita nggak ada tafsir yang sudah hebat pun seperti tafsir e, Jami'ul Bayan karangan Imam At-Tabari. Begitu juga Imam Ibnu Katsir. Masih ada hadis palsu di situ. Riwayat palsu tentang harut Marut itu bagaimana? Eh, tentang kisahnya Sa'labah yang gak sholat Jum'ah itu. Ya, dan intinya bagi kita seleksi. Makanya sambil kita eh, terutama kita harus waspada terhadap eh, tafsir Al-Kasyaf syari. Tapi alhamdulillah pernah saya diprotes oleh orang, "Ustaz, antum kok menukil tafsirnya Samasyari?" Dia kan Mu'tazilah. Alhamdulillah Pak. Tidaklah ada kesalahan sebesar jarum melainkan sudah diungkap oleh ulama. Makanya saya sarankan siapa saja yang ingin mengejawab, mem, mem, mem, apa ya, menukil tafsir Az-Zamakhsyari jangan lepas satu tafsir Al-Bahrul Muhyid karena Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Tidaklah ada kesalahan di dalam kasyaf melainkan telah dijelaskan di kitab itu. Kemudian yang kedua, tafsir eh, apa namanya catatan Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya, itu semua sudah dijelaskan. Ya. Alhamdulillah, tak ada satu kesalahan pun melainkan dikasih catatan. Dan termasuk juga Imam Fakhrul Razi di dalam tafsir kabir Insya Allah aman. Itu. Makanya selalu oh, komparasi itu wajib. Makanya tidak mungkin seorang mengajar tafsir hanya melulu satu buku komparasi. Kadang-kadang kita temukan salah cetaan. Itu. Allah Demikian. Uh, hadirin sekalian dan uh, apa namanya apa yang saya sampaikan uh, dari hal-hal uh, yang kaitannya tradisi sudah saya eh, sampaikan panjang lebar di kitab saya membedah akar fitnah Wahabi. Di sana saya sebutkan fitnah Salafi Wahabi, fitnah Salafi Jihadi, fitnah Salafi Murji'ah, fitnah Salafi tradisional. Karena orang-orang tradisional juga mengaku salafiyah. Nah, itu kita jelaskan Allah. Allah eh, mudah-mudahan bisa untuk oh, melanjutkan atau menjabarkan apa yang telah saya sampaikan tentang tradisi tersebut. Subhanakallah, hentikan. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.